Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji dulu ah barang satu surat biar suara kita berkah dan kita berkah, usia kita berkah karena dari setiap huruf dari Al-Qur'an yang kita baca dari setiap hurufnya itu memberikan 10 kebaikan dan 10 keutamaan. Uh, surat yang biasa akrab saja tapi mengandung makna yang dalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا النصر يا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم Alhamdulillah Kalau mau dilihat artinya Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Ida ja'a apabila didatangkan Nasrullah pertolongan Allah Jadi dalam kehidupan itu bu nggak banyak kebutuhan sebetulnya mah catat Kebutuhan kita hanya satu butuh pertolongan Allah setuju hanya kita sering-sering mengucapkan hasbunallah cukup Allah saja wa ni'mal wakil menjadi wakilku Nikmal maula wa ni'man nasir dan cukup Allah saja menjadi pemimpin dan penolongku. Manusia hanya satu kebutuhan sebetulnya mah. Butuh pertolongan Allah. Maka dalam Al-Fatihah tidak pernah tertinggal iya karena budu wa iya kana stain. Cukupkan ibadah kita kepadanya, nanti Allah tolong apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Jadi masalah itu kalau kita jauh dari Allah. Contoh, Ari Musa apa lente? Laut bakal belah. Ari Nabi Yunus apa lente bakal diutahkan ku perut ikan paus. Yusuf nggak tahu kalau sudah dikunclungkan ke sumur bakal jadi raja. Ibrahim tidak tahu sebelumnya kalau api menjadi dingin bagi dirinya. Ismail pun tidak sadar kalau pisau akhirnya tak menyembelih dan menyentuh lehernya. Ini pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ida ja'a dan apabila didatangkan Nasrullah pertolongan Allah. Persoalannya kitanya layak dan pantas nggak untuk ditolong gitu. Masalahnya mah bukan tidak ada pertolongan Allah. Pantas dan layak nggak kitanya termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah. Bagaimana uji kelayakan dan kepantasannya Ustaz? Sok ibadah tara, hayang, ibadah embung, ai gaji hayang gawe tara, ibarat gitu. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan. Maka bersyukur atas nikmat ini. Nikmat yang mana ini yang detik ini? Datang dari rumah masing-masing ke masjid, tidak melihat banyak, tidak melihat siapa yang bicara. Ini takdir Allah. Ibu jangan merasa tidak diatur loh. Sudah diatur, kapan Ustaz? 50 ribu tahun sebelum manusia diciptakan, takdir hari ini tuh sudah dicatat. Dari mana Ustadz keterangannya? Dari Nabi atau tong sok moal sorangan. Rizki itu sudah diatur, usia itu sudah diukur, kenyataan sudah ditentukan, rizki sudah diatur, usia sudah diukur, kenyataan sudah ditentukan. Kita tetap berikhtiar. Eta mah parentah, ikhtiar mah perbuatan. Wabidalika umir tu, ibumi dia diparentah we ku Allah. Darek jajan ke jajan naon tarutup kene. Ngahaja we ya mah. Ya, namun tetap ketentuan rezeki itu sudah ada yang mengatur tapi tetap kita harus berikhti karena ikhtiar itu pun aturan. Urusan hasil bukan urusan ikhtiar, urusan hasil urusan kebijakan. Maka urusan pertolongan, urusan layak kita ditolong atau tidak. Pantas jadi jelema ditulungan teh Kan ayah jelema teh tikunclung kasusukan, urang teh lain hayang nulungan ka daun seuri urang teh karena siatana jahil ka orang, <laughs> Hahaha labu siatana lain ditulungan tapi ayah kajilma jelema bager mah yang hayang mentaskan yang hayang nulungan siapakah yang melembutkan hati ini bicara makrifatullah ya jadi semua sudah diatur kata nabi kata Allahumma maqadirul khalaik sudah ditentukan seperti kutiba alaikumus sudah menjadi ketentuan kata Allahumma maqadir Allah telah mencatat takdir al khalaik setiap makhluk Jodoh pati bagja cilaka teaningan. Bahagia sedih dan kematian. Ayyakhluqas samawat wal ar bi khamsina alfas Ibu saya belum keluar teh sudah ada catatannya teh. Mesti catet tah. Poe teh diukna teh Faris teh didinya. Jangan terlalu gede Faris mah. Daun satu jatuh dari satu pohon, kering dan basahnya Allah tahu. Buat menenangkan hati kajian ini. Kenapa? Karena tadi saya sempat diskusi sama Paris, Ustadz kalau dilihat di tangga sih ya. Makanya saya tadi tanya ya, ada yang ketemu di depannya, Bu bener nggak hari ini kajian? Bener, istri saya juga ngirim ya. Saya lagi tikap di istiqomah, ini ada kajian. Ya nggak saya di Jum, oh iya. Tapi takdirnya seperti ini. Siapa yang mengaturnya? Ibu, we eh, milik teraudisi. Berarti kacamata kita sama, pandangan kita sama. Juara ya. Persoalannya apa yang tidak diatur oleh Allah? Jadi ya, kalau orang sudah paham aturan Allah tidak akan mengeluh. Yang geus mesti dituna meureun, ikhtiar mah Bentak nya. Mentak bieu ka Faris, sederhanin aja. Yasir wala tuasir. Jangan sampai orang niatnya karena Allah tapi tidak dapat apa-apa. Ternyata kan nyata jalan aja. Nah, ini dasarnya ada ternyata dalam Al-Qur'an. Nabi bersabda, sebelum manusia diciptakan 50 ribu tahun sebelumnya, Allah sudah Catat apapun tentang urusan manusia itu. Jodohna, patina, bagjana, cilakanya, bahagia, sedihnya. Termasuk tempat kembalinya surga atau nerakanya. Kan Nabi menyatakan ini, sahabat kaget. Ya Rasulullah, lamun akhirnya sudah ditentukan jodoh pati bagja cilaka surga jeng neraka nah ngapain kita harus beribadah kalau tahu ujungnya sungul khatimah asup neraka Nabi jawabnya senyum si buatnya. Belum muyassaru lima hulikolahu. Apapun yang Allah ciptakan, sudah Allah mudahkan. Sekali lagi, apapun yang Allah ciptakan, sudah Allah mudahkan untuk apa fungsi dia diciptakan. Contoh, tong bosannya ngadangu kena. Hari coet tinu naon. Kenteng tinu naon. Bata tinu naon. Urang tinu naon Sarua teu fungsina. Beda. Coet mah keur ngarendos, bata mah keur bangunan, kenteng mah keur ngiuhan, jelema keur ibadah, cerdas. Jadi mun jelema geus jadi jelema teu daek ibadah, cicing we. Jangan-jangan kenteng. Cicing we teu kapangaruhan. Hujan cicing, panas cicing, da abi mah kenteng, apa atuh da aku mah kenteng ya atau bata mungkin disimpan didinya teh didinya teh ini kecuali direnovasi coet itu, ceng celengan makitu loba dulur orang mun ka Purwakarta araya geningannya di Purwakarta aneh orang Purwakarta mah ai peuyeum di kandangan ai maung di laluarnya teu arti ke orang Purwakarta mah tanya di padalarang ini teh bahan tafakur ida sakata tafakur diamnya kita berpikir Nah karena kita mah dari tanah yang sama itu jadi manusia nyawayahna tu tapakur kebenaran saya pakai baju tapakur ya pikirkan kenaon orang diciptakan teh tadi kata ibu-ibu keribadah ibadah sepakot bu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa budu jadi mun jadi jelema teu ibadah hmm, saya pertanyakan kemanusiaannya dan kenyataannya seperti itu jadi orang asup neraka jeung surga teh tergantung kitanya setelah dipungsikan jadi manusia ibadah henteu kan ayah nu jika manusia gaya nama ibadah saha nyemot nyemot ge solatnya ya nyemot solatnya kan jika manusianya tapi tesa etik manusia nu jika nyemot sholat nah, ini apa pesannya awas pabelit pabobodo tenjo kasamaran tinggal karena ada kelompok manusia yang akhirnya dikategorikan, digolongkan di Al-Arab 179 itu kal an ambalhum adzal lebih sesat daripada binatang. Penyebabnya lahum qulubul yafqahuna biha. Diberi hati keras hatinya tidak mau menerima peringatan, nasihat, tausiah. Diberi adan kadon edan. Ya. Diberi pandangan kadon kitu we kana kaduniaan, oh kana kaahiratan. Berapa hari lagi kita Ramadan? Suasana di jalan Islami, spanduk-spanduk minal aizin wal faizin taqabbalul minal minkum. semangat. Tapi berlanjutkah lepas Ramadan ini? Spanduk-spanduk teh jadi saung di sawah, di cokotan orang lembur. Nya gambar kupat gambar naon teh di sawah, nya di cokotan kerjaan sasaungan. Yang harus ada itu sikap setelah digodok di kawah candra di muka Ramadan keluar jadi kupu-kupu nggak dari kepong-pong itu? Kita kan banyak dosa. Kayaknya nah, dikumah, digodong ke Ramadan kan arti Ramadan itu membakar. Bakar nih dosa-dosa teh. kupuasa jadi awak ngena sehat, cahayaan wajah ke. Komo dibungkus ku wudu Ini kan ibadah. Ikut bekerja enggak? ikut mengamalkan tidak kalau tidak nyawayana takdir yang tadi akan berpihak surga atau neraka tergantung sikap kitanya. Faham ya? Jadi ini kewajiban kita. Maka orang yang sudah tahu tentang tauhid, takdir itu rukun iman yang keberapa? dan kodar teh. Rukun iman teh ada berapa enam? Ada enam ya, bagir Ustaz Epi mah. Mun pertanyaan yang jawabannya. Rukun Islam ada berapa lima? Kan, karunya kerpuasa matak diberi kelengkapan datana. Tanuka genap kodo dan kodar. Seperti hari ini saja, kan rencananya mas bulan yang lalu sebelum Ramadan, panitia teh ngayakin kajian gitu. Saya bisa aja pulang, tapi kan sayang sudah kesini. Ya, sudah jangan terjebak. Berarti takdirnya jika kena teh. Maka ibu-ibu dilarang tuh dari camata sunnah ikut nganterin jenazah suami terlebih yang wafat atau anak atau siapapun keluarga yang wafat lalu ibu mengantar ke kuburan itu kurang disunah karena secara psikologi mayoritas perempuan itu mentalnya nggak kuat sok ngajerit kokosodan lolong seran garosing saat nalika ketika si saudaranya mau dikuburkan kenapa protes karena takdir nu nama lain cerikna karena Nabi pernah mengeluarkan satu bab ada mayat disiksa karena tangisan ahlinya Nah, Ustadz kan sudah tidak ada pakuat kait nuhirup yang jeung nu ah, ya. yang tiga teag nih kan. Inna idamatabnal Adam idamatal insan apabila anak Adam atau manusia meninggal in kotoa terputus seluruh amalnya Ilamin salasin kecuali tiga hal satu ilmu yang bermanfaat seperti ini lalu ditindaklanjuti sama keturunan tak ayah budak ngilu ngaji ke mamah mamah mawat budakna ingat kasih mama ngaji we terus anak-anak ini nah ini kalaupun ibunya sudah wafat misalkan ibunya dapat pahala tuh dari gerakan anaknya ilman yuntafa'u bihi sodakotun jariyatun yang menanam suatu mere sajadah ke masjid ya salilah yang nyolatan tulu ya kalaupun diganti tetap karena tidak ada sajadah baru kalau tidak ada sajadah lama sodakotun jariatun itu mah sodakoh jariah yang ketiga wawalidun solihun ulahu anak soleh yang menindaklanjuti kebaikan amal soleh orang tuanya lebihnya mendoakannya ya teh orang teh kernya kakolot ya teh ngariung di dia teh dan si mamah mun ayah mas seri budak kurang dijabah doa mamah teh nak kamu mau ke masjid melangkahkan kaki biarin mama mah di rumah jompo juga yang penting kalian mau di rumah Allah Betapa bahagianya. Kurota ayunnya terwujud gitu loh. Apa yang dicita-citakannya terwujud. Dan si mama mante duit. Butuh anaknya soleh nyabunya. Sok taruh saya anak ibu-ibu. Resep budak soleh, budak letik dek tahajud. Uh, asa diberi naon resep bu. Tuh. Ini masalah ikhtiar. Karena rezeki mah kejutan. Ikhtiarnya ada. Maka ketika orang istri nganter suami wafat nangis lolong seran lain cerik na lolong seran nate protes kanan takdir tetan dicarik na terus ada konversi hadis satu lagi ada seorang anak teng ke nabi ya Rasulullah ibuku bernazar mau haji tapi ajalnya tiba kumaha cek nabi hajikan olehmu kan sampai ayana lahir badal haji ya haji yang digantikan tapi catat tongkunu lain dina riwayat nage ku anakna nah ustad pun kalau dilanjutkan sama anaknya bukan dapat pahala haji dari anaknya catat tapi dapat pahala si orang tua itu dari mendidik anaknya ketika hidup nepi ka ngadaek ngahajikeun kolotna punten ya bising ngawakilkan ke ustad katipeng ku anakna nanti ibu dapat pahala bukan dari pahala haji anak nanda haji mah ibadah badaniah tapi dari pahala kesungguhan mujahadah si ibu ketika hidup mendidik anaknya itu tapi ke nak temeteskan pegat silaturahmi ke Allah dengan cara melanjutkan ibadah hasil didikan orang tuanya matak nu cerike disiksa mayit gara-gara tangisan ahlinya berarti ya kalau kolotna kerhirupna ngajar ke dia ya keturunan anak, napi ka etak budak etak pamajikan itu istri ditinggalin suami meninggal, Nabi ka protes ke Allah, berarti tadi didik akidah. Kudu nama innalillahi wa inna ilaihi jika Ummu Salamah ditinggalkan suaminya yang begitu dicintainya langsung spontan karena gauna yang Rasul innalillahi wa inna ilaihi rajiun hati boleh berat dan jelema air mata boleh menitis tapi kepasrahan harus tetap karena semua diatur, semua diukur, termasuk umur. Karena Allahumma ajirni spontan bi musibati waqlub li khair hak. Kata lain dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, mudah-mudahan musibah ini engkau ganti dengan yang lebih baik. Habis masa idahnya, siapa yang datang melamarnya? Padahal nges umur, nges kolot, gede amak, loba budak, nini nini, siapa yang melamarnya? Rasulullah, rewasin, trok pantok khas suara Rasulullah Assalamualaikum dengan suara Ustaz EPW itu khas hasem ya, nyawa hasem di mana Ustaz kumang atau di poe biasa mah di gitu teh hirup ke Ramadan haha paeh Dua Rasul itu khas Assalamualaikum wah Waalaikumsalam Waalaikumsalam tingkernya seh tingker naon ya Rasulullah ada apakah gerangan kau sudah habis masa idahnya dan aku akan menikahimu keren gak ku ikhlas mah diganti ya Hai ibu Maya Allah kunaon bet salaki abdi jeung kieu-kieu ting daripada kieu-kieu ting mah cabut we tiang listrik nah sia jadi kana tiang listrik ya teh sugan teh heueuh gogorowokana teh pasti sundrungkeun ka kuburan teh ngalacat deui ah besit ah teh dua minggu tiga minggu habis masa idahna kawin deui we. jadi basa basi basi <laughs> Inna kulla syai'in walakna kodarin. Semua sudah Allah ukur, semua sudah Allah atur. Umur teratur, diukur. Oleh zat yang mahaluhur. luhur, bersyukur masih diberi umur di awur. Kenaun kertafakur, tadabur, tasyakur. Tafakur berpikir, oh kabeh di atong mengeluh, ganti kumang Allah. Nyak. Tong lelah ganti kulillah. Biar bertahan bertuhan ke Allah. Nah, senyum aja. Entah saya mau mana masalah, non ah senyum. Nah, udah nggak diatur atuh. Sehingga ker di Arab, harapan Ka'bah, kan wala pusuk wala rofas wala jidanya, tong sa omong omongnya gitu. Saya ya japatin laluan Ka'bah, saya teh ngomong terkuat. kuat. Pantasnya japati modal cerote kanu irung. Itu teh sudah jadi ketentuan. Urang di podolanya japati wae jauh-jauh ke Arab coba tapi dihitung secara matematik patan gaya gravitasi tai japati ninggang kanu ujung irung nih bu terus ke, ke apa ketebalan hidung sayanya damun pesek mah mau benang meren eta eh, kupas ya tete, saya teh akhirnya terhenyak kaget ya Allah semua sudah diatur saya ngomong gitu pun meren diatur hmm, pantas najapati mod modal tapi saya hari itu sadar dan istighfar astagfirullahaladzim untung japati Allah coba mun gajah di luhur banget orang pinu <laughs> ya jadi tidak ada mengeluh karena di sini pentingnya belajar agama jadi apapun kejadiannya sudah Allah ukur Allah atur jadi tong mengeluh nah masalah takdir ini bu ada keterangan dari hadis e, riwayat at-Tirmizi Inna awala ma khalaqallahu qalam Maqala aktub Allah tuh pertama menciptakan kehidupan ini apa coba catat numpang bising nak jian tata rucingan ngebarudak sesungguhnya awal yang Allah ciptakan inna awala ma khalaqal qalam Iji nu pertama kalau diciptakan naon kalau kemarin sore ada yang bertanya Ustad naon nu Allah teboga Allah teboga budak cik teh lam dua lam. yulad bener apa yang Allah tidak bisa? Allah tidak bisa bohong. Setuju? Innaka latukhliful mi'an. Apa yang tidak ada di Allah sifat jelek. Kajawab kabeh. Tah, mun ayeuna tata rucingan Inna awala ma kolam qalam faqala aktub. Sungguhnya awal yang Allah ciptakan dalam kehidupan ini satu aras tempat duduknya aras dua air tiga angin jadi aras dua air, tiga angin. Lalu keempat adalah kolam. Kolam itu tulisan. Kemudian Allah berfirman kepada kolam, pakola uktub tulislah wahai kolam. Cek kolam ngajawab pakola ma'aktaba kola aktubu qadaro makana wa ma huwa ka, kain ilal ilal abadi. Jadi tulislah pena Pena berkata apa yang harus aku tulis ya Allah? Firman Allah tulis takdir berbagai kejadian yang terjadi selamanya. Jadi selama dunia berjalan itu ukurannya sudah ada gambar jika sinetron sudah ada skripnya, sudah ada manuskripnya. Jadi apapun kejadiannya kalau paham bab ini mah senyum aja. Jika lengit duit innalillah enggak sih. Ternyata hanya ujian ayah di alhamdulillah. Karena ya ibu-ibu di Jumbrung tak ulah gitu <laughs> maka lain sakartum lah aji dan aku mun bersyukur ditambah eta eh, teh tegampang dengan duit sajuta teh nanda teh bersyukurnya dicokot deh ya kan semua sudah ditulis urusan hidup teh ibu tahu nggak wafatnya di mana beda ujian dunia dengan ujian akhirat anak-anak besok ujian dikasih tahu dulu ya biar kita ngapalkan dikasih tahu dulu besok ujian kalau akhirat mah kebalikannya. Akhiratnya ayah surga, ayah neraka, ayah azab kubur, ayah sirat. Tapi itu di bejaan tanggalnya. Kalau isiannya sudah dikasih tahu kan? Awas. Min azabil qabri. Wa min azabil nar. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Itu di bejaan. Awas akhiratnya teh ayah fitnah iya, fitnah iya, fitnah iya, fitnah iya. Di bejaan teh tetap Ternyata beda dunia dengan akhirat mah kalau dunia dikasih tahu tanggal ujiannya sehingga kita ada persiapan. Kalau akhirat mah dikasih tahu isian dari ujiannya tapi tidak dikasih tahu tanggalnya itulah seninya. Mata kudu ayah ibadah we. Bising umur ngabongohan, bising nyawa ngabongohan. Ya, kapokus pikirkan untuk apapun pemikiran kita karena yang Allah jaminkan dunia ini diciptakan untuk kita. Sementara kita diciptakan untuk akhirat. Tapi berapa persen orang yang berpikir mati enak? Bandingkan berapa persen orang yang berpikir hidup enak. Duk hulu pet nyawa, sirah dijen suku, suku dijen hulu. Peras-peras keringat, banting-banting tulang. Mela anaon enak, nu macet masjid jalan. Semakin akhir Ramadan. Eh, eh gitu jelema mama. Pada dunia akan ditinggalkan. Akhirat semakin dekat dan mendekat. Maka kata Kang Faris, ibu terpilih, ibu teraudisi, ibu tidak tereliminasi ikut kajian pagi ini. Siapa yang memilih kita? Berarti itu bukti cinta Allah kepada kita di 10, hari terakhir. Bersyukur bisa menumpang kayak terian. Ya, make eta make kiripik naon teh teh. Nah, yang ngaran teh kiripik naon Bu anu kentang di ladaan teh. Mustofa, Mustofanya. Make Mustofa. Syukur, da orang jarang syukuran kan ubab kieu mah syukur kita dapat takdir terbaik maka fokuskan pikiran bahwa rezeki itu sudah dijamin ngapain memikirkan yang sudah kita jaminkan dan bahagia itu bukan di rezeki bukan di uang money is not everything mun bahagia ya di di dinu duit karunya nu sangsara tuh tapi loba imah sangsara serian beberapa katakan da terbuka hutang loba imah gedong di karoncian da lising nu daratana liar jeung pusing bahagia mah punten kalau bahagia ikan di mana? Bahagia ikan di air. Bahagia burung ketika terbang, matak tong sok ngurungan manuk, kecuali manuk nu eta lah nya. Eta mah dikurungan bahaya. Terus bahagiana cacing di mana? Sok cacing, urang bukannya ah ka cacing. Duh karunya cacing teh bising jenuhun ah. Pindahkan ah tempatnya karena bubur kacang Pae Paeh. Jelema ge Bu sarua Bu. Teu ngaji teu agama mah mah bahagia aslina ya, bahagia mah hanya satu kata di Al-Quran mah surat apa gitu mereka penduduk surga bahagia kalimatnya tuh bahagia aneh jijina jadi bahagia mah lain hmm, kayak di akhirat mun menang surga bahagiana belah mana eueuh sholat eueuh jakat eueuh haji full facility hayang nanawanya juga ayah harapun orangnya kan ayeuna orang kota mah gitu ngising di dahar didinya dalam satu ruangannya full facility sehat hirup gitu teh beda jeung orang kampung terakhir nu penyakit jantung lalumpang nararanggung da suku mah dipake lain ngipisan tuh bu kalau beragan punuk dipake nanggung lain ngedekokan muncugugan iya pake ngabosah beca kadon nganelan tuhnya buatan Allah mah ini tafakur saja. Berpikir, ya teh ke mana sih? Paina tadhabun, hirup teh nepi ka hariweuh ieu iya teh. Maka tidak boleh mengkhawatirkan sesuatu yang sudah Allah jamin jaminkan. Ibu boleh lihat surat As-Sura ayat 27. Di situ ada firman Allah, "Walau yabsutullahu rizqa li ibadihi labaghadu fil ardi walaki ya, walaki yunazzilu biqadarin ma yasha'u innahu biibadihi khabirai yasir. Yang artinya janji kalau Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya tentulah mereka akan melampaui batas. Alhamdulillah ya Allah diberi pas jadi abdi tetap offset kamu loba duit kabayang tuh bu, mun ibu boga miliar poe ieu iya, aya moal di dieu. Pasar baru weh meureun. Keur legging, manset dan lain sebagainya karena terbuka duit dah apa ya banget-banget terbuka duitnya ah mending ngaji wece nya ku ngaji mah tenang hatete nya bisa bari nunutan ngabeberang nah ini kata Allah dalam Al-Qur'an dan jikalau Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran diukur naon itu diukur mata diukur oh daya lihatnya sampai di sana. Coba bun mun mata tadi ukur. Waduh, segala kaciri kalau itu tuh tuh kalau itu tuh nuker nawar daging, nuker stres ku harga gas, nuker ningali rekening listrik, wah liur. Segala kadenge recet. Teh nges ukuran tek tek inna kullasein halakna bi nabi kodar. muntah diukur mama ya, melampaui batas seperti Firaun. ya mawat nawar tinginumnya. Karena sarakah Innal insana layatgo aro'ahu stagna. Sesungguhnya dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya dan lagi maha melihat. Jadi naonu dibikin kurang ku Allah ka orang tetengges jadi jatah rezeki orang. tampi weh. Palingan cek Nabi hoyong bengharma kun konian takun agnenas. Ingin jadi orang kaya cukupkan apa yang ada karena yang ada itu cukup kau akan menjadi orang kaya. naah bu. Ah, ya Allah alhamdulillah ya Allah teboga pel payer ge pernah we ngasa andiuk na pelpayer mah nu ngaoliana si itu nu mayar pajakna si itu anu nyupirna si itu tapi orang ngilu ngandiukan pas-pasan pas butuh pas ayah seetik milik boga loba rezeki tapi mah bujurna maha bu pernah ngadiukan mobil 16 miliar Lamborghini waktu di pendopo sik ngasaan ah kitu we rasana tapi jelema mah kajebak ku gaya maka kalau diukur lu nu dibikin ke orang teh eta teh panghadena ke orang Dan dibere benghan mah tinggal di mana si ibu meren kuntu ge mau make emas meren nanya teh ustad sehat Meren meren temong-temong sombong we ka dituna teh gejelik we kana rakanya jadi ada nggak takdir buruk? Tidak ada kalau kita paham. Nusuk ngaburukan takdir mah orang ku kalakuan orang sorak sorangan. Gitu, tahu? Nah, maka di Asyura itu seperti itu. Maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan Allah memberi rezeki pada mereka sesuai dengan pilihannya e, dan Allah selalu melihat manakah yang maslahat untuk mereka. Allah tentu e, lebih mengetahui manakah yang lebih baik dan terbaik untuk mereka. Allah memberikan kekayaan bagi mereka yang dinilai pantas menerimanya. Nu tadi tak pantas jeng layak teurang yang dapat pertolongan Allah. Kudu pantas pantaskan ibadah orang supaya orang dipantaskan kabutuhna ku Allah paham ya hasbunallah wa ni'ma wakil wa ila rabbika fargob Allahu sa'matu loba dalil nama faida ajamta patawakal Allah hasbi Allah la ilaha illahu anihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil hadim ya kurang mah tawakal we hasilna maka Allah we datang ngajamin tiap ibu wih ngawas langsung apanya rata-rata mah jibring barhonya ngaji ngabring bubar pohonya tapi datang dari, datang dari tak etak Bu kepantasan dan kelayakan teh juara pagi ini kita uh masjid sakia gedena pakai ngaji kusakian berarti VIP nya biasa nama popotuan teh ngaji biar makan sama memang ngaji nikmat mana lagi yang kau dustakan nya uh hese dipoto jeung Ustaz Epi teh marebu saurang di kelurahan mah yang KTP nya ini dia mah haratis pek tong lo bating dipoto ih iya ngurangan umur terus sayang diedit jadi kuperiasin <laughs> ya jadi urusan rizki urusan kehidupan ini sudah diatur oleh zat yang maha rahman maka semoga menjadi e, taufik jadi hidayah maka bu orang belajar ya tafakur ini mah ibu pernah lihat janin nggak istri saya mau melahirkan mudah-mudahan dilancarkan ya sudah bulannya ini renungkanlah keadaan janin janin itu tina jin poek teka ciri aya di USG mah awewe sementara abi awewe geus tilu opat jeung indungna hayang boga budak lalaki ya si dede teh positif cina belah di USG teh belah mah awewe at yang geus we siapin namanya namanya teh udah ada azmia azmia apa gitulah sudah disiapkan munalaki udah jadi takwa namanya bekal ketakwaan. Udah siapkan dua-duanya. Tapi tong kamu di baju bu, ya tong kamu di baju. Tungguan weh, mun popok menang. Ya. ya janin, janin, janin. Janin itu sudah diatur rezekinya. Timimiti nyiram weh bu. Ibu sok nyiram teh hayang buah. Pada buah nu batur. Coba RW nanti pedit nu boga buah nanti deh. Tapi kan nyiram aja di bager. Tasa ngalembutkan hati RW. Cina mitos eta teh bawaan janin sieun ngacai Pak RW atuh sieun ngacai sabriji keur nu nyiram mah rek satangka gepek dak sing marineng nyiram teh me di bageuran paisti kotok ge dibikeun kan nu nyiram da sieun budakna ngacai nya jadi makanan itu datang kepada janin berupa darah dari susu jalan dari salah satu jalan yaitu pusar ayo ilmu kedokteran hiji jalan kerorok mah darah saya ingat cerita Khadijah menyusui Fatimah sampai keluar darah saking tidak ada makanan. Jadi susunan keluar getih. Ini yang saya bikin menangis dari Khadijah. Mendukung suaminya juara pisan. Rasul uih ngawas yang para sahabat ningali Khadijah saya susuna keluar getih. Rasul menangis dan bersandar. Khadijah dulu engkau perempuan mulia dan kaya. Semenjak kau menikah denganku, hartamu habis, air susumu darah. Apakah engkau ridho? Ya Rasulullah, suamiku. Kalaupun aku wafat kelak, kau akan menyeberang sebuah daerah yang perlu jembatan. Bongkar kuburku lalu jadikan tulang-tulangku sebagai jembatannya. Allahu Akbar. Kenapa Aisyah dikategorikan wanita terbaik surga setelah eh, Khadijah, Fatimah, Asiyah, dan Maria. Sampai rela mengikhlaskan tulangnya kalaupun aku wafat kau butuh jembatan dan tidak ada yang memberikan fasilitas bongkar saja kuburku untuk kau jadikan tulang-tulangku sebagai jembatan dakwahmu Allahu Akbar keren ya karena begitu yakin akhirat itu ada neraka itu nyata surga itu benar bagi orang yang beriman kehidupan adalah kemenangan bagi orang-orang yang berpikir kehidupan adalah seni dan komedi bagi orang-orang yang perasa kehidupan adalah penjara maka apa yang sudah kita dedikasikan untuk kehidupan ini yang kita akan jadikan bekal di akhirat nanti. Kenapa kita tidak rindu pulang ke Allah? Karena jarang transfer ke akhirat, jarang meluangkan waktu untuk kajian, untuk sepertiga malam, untuk duha, untuk wudhu. Padahal nanti terasanya mah kali itu tuh boga bebekalan marewa. Jika nu balik lengit tiket, cicing di stasiun, balik ke lembur teu bisa, ini teu ini Awas jangan bernasib seperti itu. Rasulullah tuh senantiasa menangis ketika ingat Khadijah dan Aisyah pun cemburunya ke Khadijah karena Rasul sering memikirkan Khadijah yang sudah tidak ada karena kehebatan amalnya. Pak, perhatikan kalau janin itu jalan rezekinya hanya satu jalan lewat pusar berupa darah. Kalau istri sedang sedang hamil tidak dianjurkan berpuasa, ganti saja sama fidyah. Ya. Lalu ketika dia keluar dari perut ibunya diputuskan kan si pusarnya tanya berarti terputus jalan rezekinya lalu Allah membuka dua jalan rezeki dipegatkan hiji dibuka dua naon tah ting susu hiji dua dua suksana jan hiji ewang ting bapana dan Allah mengalirkan untuknya dua jalan itu rezeki yang lebih baik dan lebih lezat dari rezeki yang pertama asal nama pusar enama eh jadi dua paralon teh mesti teu yakin da ngahina Allah mah gampang isukan teu yakin da harge geus ngahina Allah aslina bu ini masalah tauhid orang banyak kufur gara-gara rezeki jual diri munyung anu musyrik mah ya lalu apa lagi hmm, dan Allah mengalirkan untuknya dua jalan itu rezeki yang lebih baik dan lebih lezat dari yang pertama itulah rezeki yang namanya susu murni asi air susu ibu lalu ketika masa menyusui habis dan terputus dua jalan rizki itu dengan sapihan Allah membuka empat jalan rizki potong kedua eren nyusu datang di opat nawantah. ingat-ingat pernah jadi orok tuh Sebelak ceker atau eh, mah atuh kadianaken. nya empat jalan rizki yang lain yang lebih sempurna dari sebelumnya yaitu dua makanan dan dua minuman dua makanan satu dari hewan dan tumbuhan dua minuman satu dari air dan susu serta segala manfaat kelejatannya. Potongan hiji biji dua, potongan dua biji opat. Lalu ketika meninggal terputuslah empat jalan rizki, namun Allah membuka delapan. Terus maut, nu opat pegat, dahar, minum pegat. Tapi diberi delapan, tak hati-hati ya, sedang di maut. Apa itu yang delapan? Membuka baginya Delapan jalan rizki yaitu pintu surga yang berjumlah delapan Dia boleh masuk surga dari mana saja yang dia kehendaki Salah satu jalannya teh saum Maka bagi orang sauman dua kebahagiaan Satu ketika berbuka, dua nanti memasuki pintu surga namanya Ar-Rayyan Dan Nabi menggambarkan eh, luasnya pintu surga itu seluas baina makatawal khimyar au baina makatawal basrah seluas Mekah dan Himyar jarak Mekah Irak Mekah Basro itu diukur pakai skala di peta seperti Pulau Sumatera lebarnya jadi pantau surga malah lega bu seperti pantau masjid lega ayah pas seret-seret abus ke masjid pun baliknya nya sian pahili sendal <laughs> kan surga malah luas we tadi cek Paris teh gimana jalankan saja ya benar nggak jalan tuh jalan. Sudah. Tidak jam tepat tawakal Allah. Lah dapat Da panitia mah hanya bisa merencanakan. Sementara yang baik-baiknya rencana Nah, maka ruwa maka Allah, wallahu khairul makirin. Dan Allah merencanakan kehidupan manusia itu secara terencana, tidak main-main. Jodoh pati bagja cilaka tempat kembalinya dalam pantas surga Dek teu yakin. Maka kesimpulannya adalah hidup adalah seni dan komedi bagi para pemikir. Hidup akan menjadi penjara bagi para perasa, apalagi penyembah rasa. hidup akan menjadi sebuah kemenangan yang utuh bagi orang-orang yang yakin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Tong eureun alladzina yu'minuna bima unzila ngaji terus ilaika wa ma unzila min qablik baca segala rupa wa bil akhiratihum yuqinun mereka yakin adanya hari akhir Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jangan lupa bahagia dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Maka nu tadi ayatna nu dibaca di awal ida jaa apabila telah datang nasrullah pertolongan Allah wal fat kemenangan. Menang apa? Ditolong apa? Ditolong diberikan kesempatan dimenangkan untuk membersihkan diri tazkiyatun nafsi datang ke pengajian dengan langkah kaki yang kanan menambah kebaikan, langkah kaki yang kiri mengkiparati dosa. Jadi kalau arti pengajian mah dosa itu dihampura minimal sajam eta teu dosa. Dan kebaikan di akhirat, Bu, catat, hasanah fil akhirat itu cuma dua, terima amal, diampuni dosa. Tah iya cara ngiparatan dosa teh kieu ini kakajian juara. An-Nasrullahi wal Fat. ra'aitan nas telah dapat pertolongan Allah. Kita bersyukur. Apa bentuk syukurnya? Yadkhuluna fi dinillah, masuk kepada agama Allah azwaja ber berbondong bon bondong. Tong sesorangan ajak nu lain ngaji ce resep. Aslina wani diriungkeun gitu. Gurih cek ngaji teh karena hatena. Pasabi apa yang dilakukannya di jero masjid tasbih selalu punya wudhu bihamdi puji hmm, segala kenyataan teh milik Allah mun eueuh pitulung Allah menyacenya urang teh di masjid ya teh kan gitu baralik subuh tadi di masjid alhamdulillah urang mah dipilih ku Allah bisa ngaji bisa tadarus ngadengeun ceramah teh jiga si eceu itu tuh tiung yang so jawa tara ka masjid nya iman wah jadi hancur atuh kahadean teh Perlu bersyukur. Hmm, Allah memilih kita. Pasal Fasabbi bihamdi kawas wastaghfir. Perketat istighfar. Kenapa kita masih dihidupkan? Supaya istighfar kita diperketat. Innahu kana tawwaba. Semoga harapannya kita dikembalikan dan menjadi orang-orang yang kembali Idul Fitri tubuh taubatan ar-raja yang taubat itu kembali seperti Idul Fitri dikembalikan kepada kepitrahan. Tiba bayi yang baru lahir kulu mauladu yuladu alal fitrah tak bersyukur atas nikmat 10 hari terakhir mau final nih siapa yang teraudisi geus loba nu tereliminasinya tahu orang masih di zona bottom tuh yang sebentar lagi kita masuk babak final ketemu di surga ya kalau gua sih yes tau Mas Baby ya ya kalau gua sih yes harus jadi Ramadan idol anu ma anu masuk pi final dan dapat piala pikirin aja Allah uh, tidak ada harus tanya jawab lah ya sudah ada itu mantapur muhasabahh di bawahwa kemana hirup teh masih cang sayaya karena rezkiung istijaminkan sama dengan berburuk sangka kepada Allah inna anni abtan Romadhon sing di lunasan gua Allah amin ngantongnyuk orang mau lunas kanyuk nyeri awak untuk boga hutang tehnut haji sarang umroh didiumrokan di Haji tahun auna minimal teka tanah suci ke ka jalan sucilah rajin nabung ku niatna maca surat wa surat Yasin surat anaba surat tanah nu penting mah jualnyaken terus anu Ac gaduh jodoh mudah-mhan tahun il dijodoken ku jodoh pilihan Allah dari sisi kehendak dan pilihannya nuta acan gaduh bumi di bumiiancan lunas bumina di lunasannya nutu acan maut di mautken Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya atas nama keluarga Epi Ependi dan seluruh jajaran kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan minal aidin wal faidin walaupun tanpa disponsori iklan apa-apa ya. Aku belum minal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.